live streaming. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa naudhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu pada zuhur 24 Maret 2021 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-96 dan di sesi ini kita masuk kepada bab yang baru. Bab yang ke-14 tentang permasalahan man mata wa alaihi siyam barang siapa yang meninggal dan padanya hutang puasa. Maka bagaimana? Apakah baginya membayar puasa atau bagi anak-anak penerusnya dan sebagainya. Maka sebelum kita masuk kepada kajian secara detail, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif al-akhbar as الأخبار الصحيحة في أحكام صيام al الباب wa as bab yang ke-14 Man mata wa alaihi saum Barang siapa seorang muslim yang meninggal kemudian dia mempunyai hutang dari puasa Ramadan maka bagaimana keadaan kalau mu'alif lahu halatan. Al-halatul ula ada musyam. Ada dua condition, dua keadaan. Kondisi yang pertama, al-halatul ula ada musyam. Tidak diwajibkan kepadanya puasa. Bagaimana ini? Enak sekali atau bagaimana? Maka dalam permasalahan seseorang yang meninggal dan ada padanya hutang puasa itu butuh kepada tafsir. Bab ini bab yang sedikit luas juga sehingga penulis membagi beberapa perkara untuk mempermudah maka barang siapa orang yang meninggal dan padanya puasa itu tidak baginya kecuali ada dua perkara. Meninggal dan padatnya puasa. Maka tidaklah orang yang meninggal ini kecuali padatnya dua perkara. Perkara yang pertama, aniat tasila udruhu fi hatta yamut Wahua gairu qadirin ala qada Ramadan au nudurihi hada la syai' alaihi minas siyam wala it'am wala ala ahlihi wala walihi wala warathihi. Maknanya barang siapa yang meninggal dan uzurnya itu bersambung uzurnya bersambung tidak ada waktu baginya untuk membayar puasa maka di sini dia meninggal tidak mempunyai beban hutang kepada Allah. Misal dzalik Karajul marad min nisfi Ramadan. Seseorang yang sakit di tengah tengah Ramadan. Maknanya di pertengahan bulan Ramadan di hari ke-16 misalnya. Maka baginya 13 hari lagi puasa ataupun 14 jika tidak terlihat hilal. Maka di hari ke-16 dia sakit. Dan sakitnya parah. Memang sudah sakit semenjak sebelum puasa. Dan sakitnya parah. Semakin hari di bulan Ramadan semakin parah. Kemudian masuk ke hari Id dalam keadaan parah. Kemudian masuk di bulan Syawal. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Sampai misalnya habis bulan Syawal maka orang yang sakit ini jika sehat diwajibkan baginya untuk membayar apa? Fa'iddatun min ayamin ukhor. Baginya untuk membayar di hari lain selain Ramadan. Orang ini telah masuk kepadanya Ramadan, maka ada yang kosong? habis dari. Ya. Maka di dalam pembahasan seperti ini, orang ini ingin membayar puasa yang mana dia 13 hari jika 29 hari 13 hari dari hari ke-16 sampai 29 13 hari yang dia batal karena sakit namun orang ini terus menerus sampai akhir bulan Syawal, maka dia masuk kepada bulan Dzulqa'dah dalam keadaan terus sakit dan di awal bulan Dzulqa'dah meninggal. Berarti dia masuk kepada orang yang meninggal dan padanya puasa. Puasa 13 hari. Maka di sini keadaannya tidak terhitung hutang kepada Allah dan tidak dikodok wajib untuk dikodok dan tidak pula untuk diitam, dibayar oleh anak-anaknya dan tidak pula oleh penerusnya seperti pewaris ataupun kerabat untuk membayarkan puasa. Tidak. Kenapa? Karena orang ini tidak mendapatkan waktu untuk membayar buka puasa. Karena Allah berfirman, "Pemangkana inkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian ada yang dalam berpuasa itu sakit ataupun dalam keadaan safar, maka wajib untuk dibayar di hari yang akan datang. Di hari dia sehat. Maka orang ini sakit dari pertengahan Ramadan terus sampai Syawal. Mau dibayar dia masih sakit bulan Syawal. Kemudian meninggal di akhir atau di awal bulan bulan Dzulqa'dah. Maka di sini dia dalam keadaan tidak ada waktu untuk membayar puasa dari sakit sampai meninggal. Maka di sini man mata alaihi asaw dalam keadaan la soma tidak ada baginya kewajiban untuk membayar puasa. Maka oleh sebab itu penulis memberikan istidlal dengan pendalilan-pendalilan di dalam matan yang berhubungan dengan keringanan dari Allah. Dan disebutkan al-halatul ula ada musiam. Tidak wajib baginya puasa ataupun it'am dan juga pada keluarganya untuk membayar puasa tidak dibutuhkan lagi. Maka disebutkan pendalilannya dari Al-Quran yang banyak. Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusur wala yuridu bikumul usur. Bahwa Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Allah berfirman lagi, Yuridullahu an yukhafifa ankum. Bahwa Allah menginginkan keringanan bagi kalian. Dan Allah berfirman, "Wa maja'alaikum fidini min haraj." Maka tidaklah Allah menjadikan agama ini menjadi beban yang menyusahkan bagi kaum muslimin. Dan begitu pun Abu Musa al-As'ari di hadis yang mutafakun alaih. Dulu Nabi Muhammad SAW jika mengutus idza ahadan min ashabi tiba' di amrihi untuk berdakwah Kala basyiru walatunafiru wayasiru wayasiru walatu asiru, maka basyiru walatunafiru nafiru, Jadikanlah dakwah kamu mereka mencintai Islam bukan malah kalian membuat sempit agama Islam ini sehingga membuat orang terjauh dari agama Islam, lari dari agama Islam. Wa asiru Dan permudahkanlah perkara-perkara yang memang, memang dimudahkan oleh Allah. Jangan mempersulit. Ini hadis yang mutafakun alaih dari Abi Musa. Dan di sana juga hadis yang mutafakun alaih dari Anas bin Malik yang semakna berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasiru wala tu'asiru wasakinu wala tunafiru. Maka permudahlah di dalam dakwah kalian jangan dipersulit. Maknanya dipermudah perkara-perkara yang memang dimudahkan oleh Allah seperti tadi. Seseorang yang meninggal tidak bertemu kepadanya waktu untuk mengkodok terus mening terus sakit mulai dari pertengahan Ramadan sampai akhir dari bulan Syawal, maka dia tidak sempat untuk sehat, untuk membayar. Maka baginya tidak ada siam sama sekali. Maka mudahkanlah perkara jangan di persempit untuk orang ini. Wasakinu wala tunafiru. Dan jadikanlah mereka itu cinta kepada Islam dengan dakwah ini. Bukan orang menjadi benci kepada Islam. Dan ini pun bukan hanya secara umum kepada Islam saja tetapi secara khusus yang paling khusus manhaj ahli sunnah wal jamaah. Di mana manhaj ahli sunnah wal jamaah mempunyai al-qawaid dan mempunyai usul al-qawaid. Di mana muamalah kita dengan kelompok ahlul bid'ah harus keras dan sebagainya maka jangan dengan permasalahan ini kemudian yasiru wala tu'assiru. Permudahkanlah. Biarlah kelompok ahlul bid'ah jangan dicela. Biarlah mereka mengajari manusia, toh mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka asufiyah. Mereka Jama'atut tabligh. Mereka ikhwanil muslimin. Mereka khawarij. Tidak apa-apa kan semuanya juga masih dalam koridor Islam. Yasiru walatu asiru kata Nabi. Maka bukan ini yang diinginkan. Yang diinginkan yasiru walatu asiru mempermudah perkara yang memang di syariat Islam dimudahkan dan di manhaj ahli sunnah dimudahkan. Dan juga wasakinu wala tunafiru jadikanlah kaum muslimin secara umum dan ahli sunnah secara umum saling mencintai sesama ahli sunnah. Maka di sini pun tidak bisa kita mengeluarkan seseorang dari daerah salaf gara-gara clash pribadi. Karena masalah dunia, karena masalah rebutan murid, muridnya pindah kepada yang lain dan sebagainya, maka marah. Atau karena di dalam suatu daerah karena terlalu banyak yang membutuhkan dakwah akhirnya dibuka pondok baru maka marah. Yang senior malah kepada yang junior. Kenapa buka pondok baru? Padahal di sini perkaranya sudah meluas dakwah dan tempatnya juga jauh. Alhasil di sini harusnya sakinu wala tunafiru. Maka di antara kalian, di antara kita sesama ahli sunnah khususnya sakinu. Maka sesama kita saling membahagiakan kepada yang lainnya dan tidak untuk menjadi tanfir dari dakwah salaf. Sehingga dikarenakan rebutan dunia, saling mentahdir. Kalian hizbi sudah tidak sesuai dengan manhaj yang hak, ataupun karena rebutan murid. Muridnya pindah kepada tempat yang lain akhirnya ditahdir. Ataupun karena membuat pondok yang baru. Yang mana tujuannya baik. Orang ini membuka pondok dikarenakan ingin gratis. Banyak dari pondok-pondok yang misalnya biayanya mahal, Orang-orang akhirnya tidak bisa belajar. Kemudian dia membuka pondok yang gratis. Meskipun ala kadarnya. Maka ini pun diperkarakan. Kenapa membuka pondok yang baru? Akhirnya terjadi persatuan dan di antara mereka tidak saling salam dan tidak saling berhubungan harmonis. Padahal ahlu sunnah manhajnya jelas. Sama-sama manhajnya ahlu sunnah. Dan selain itu Seharusnya kita tajam keluar bukan tajam ke dalam. Tajam keluar dan tumpul ke dalam. Sesama alusuna kita rif Apa yang terjadi di antara kita bisa disulap. Untuk tujuan agar sesama ahli sunnah tidak ribut, tidak mentanfir, tidak menghizbikan tanpa dalil sesama mereka. Maka Inilah makna dari hadis ya siru walatu asiru wasakinu walatu nafiru bukan dibalikkan. Seperti orang-orang ahlul bid'ah mengatakan kepada kita kalian sibuk mentahdir kaum muslimin dari kelompok bid'ah. Padahal Nabi mengatakan ya siru walatu asiru wasakinu walatu nafiru. Jangan membuat orang lari dari dakwah. Nah, kalian ahli sunnah salafiyah sedikit-sedikit tahdir. Sedikit-sedikit jangan duduk dengan fulan. Maka kalian tidak menggunakan hadis ini. Kita katakan jelas kita menggunakan hadis ini namun semuanya ada usul dan kawaid. Dan kepada mereka orang-orang yang mentahdir saudara-saudaranya tanpa dalil seperti kelompok al hadadiyah dan juga kelompok Al-Hajuriyah dan juga al lukmaniyun yang mana mereka mentahdir saudara-saudaranya tanpa dalil. Dakwahnya di turn off karena tidak mengikuti Ketua dari komando dakwah yang berada di ujung pulau Jawa. Maka jika tidak mengikuti komandonya maka di turn off dari dakwah. Bahkan pondoknya ditutup, bahkan lebih keren lagi sekarang dijual dari perkakas-perkakas pondoknya lebih baik. Alhasil kelompok-kelompok seperti ini mereka tajam ke dalam dan tajam keluar dan ini tidak diinginkan. Maka masuk kepada faedah di sini yasiru wala asiru wasaqqinu wala tunafiru. Masuk juga ke perkara ini di mana kita sesama ahli sunnah yasiru wala tu'asiru wasaqqinu wala tunafiru. Tidak membuat kita tanfir dari dalam ahli sunnah itu sendiri. Jika ada permasalahan-permasalahan apalagi sesama dai yang semuanya mempunyai murid, maka dibuka forum secara terbuka. Tidak di antara mereka langsung mentahdir. Sehingga murid ma'had ini membela gurunya. Murid, murid ma'had sana membela gurunya. Jika rujuk kepada usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, keduanya sama. Melaksanakan usul i'tiqad yang sama. Namun, hanya sekedar al-gharad ad-dunyawiyah. Perkara-perkara dunia yang ada pada mereka, yang menyebabkan mereka menjadi berpisah. Waliyadubillah dari perkara seperti ini. Dan begitupun pun di hadis Abi Hurairah yang berkesendirian Imam Al Bukhari. Berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ina dina yusrun, walan yusadduddin ahadun illa walabahu. Maka agama ini adalah mudah. Maka barang siapa yang hulu mengambil agama ini dengan keras, dengan gulu, maka pasti dia akan hancur dengan membawa agama secara gulu. Dan itu yang kami dapati seperti dakwah Al-Hajawirah, dakwahnya kelompok Al-Hajuri, waktu terjadi fitnah gulu Memaksakan kehendak bahwa Abdurrahman Ibnu Mar'i Hizbi, dolun mudil Maka para masyaih yang ada di Yaman tidak menyetujuinya, dilempar juga mereka pun semuanya Hizbi, dolun mudil Ulama di Saudi ah yang lebih besar darinya. Maksudnya besar dari segi pengalaman dakwah dan juga dari segi usia dan keilmuan. Syekh Robi, Hafidullah, Syekh Ubaid. Akhirnya diperangi juga. Haula kuluhum ma'a Abdurrahman Mar'i. Maka dakwah seperti ini tanfir ummah. Maka akhirnya semua salafin di Yaman dimusuhi tidak diberikan salam jika salam pun tidak dijawab. Akhirnya mereka memporak-porandakan dakwah as-salafiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, qala Rabbuna jalla wa ala man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Maka barang siapa yang memusuhi dan memerangi dakwah ahlu sunnah dan orang-orang yang menjadi waliku kata Allah, dan wali-wali Allah orang-orang yang bertakwa dan para dai ilallah dari ahli sunnah baik dari pengajarnya baik dari murid-muridnya baik dari pengurus ma'hadnya yang ditahdir tanpa dalil mereka hizbi mereka dolun mudil dan sebagainya maka menyebabkan Allah murka kepada mereka akhirnya Allah mengumandangkan laqad azantuhu bil harbi aku mengumandangkan perang kepada mereka Akhirnya berjalan sekitar tujuh tahun dakwah al hajawiroh mencela ulama ahli sunnah dan murid-murid ahli sunnah dan tidak memberikan salam dan tidak menjawab salam. Akhirnya Allah jadikan peperangan dengan mereka dengan mengutus orang paling ganas di Yaman, Al-Houthi, kelompok Syiah, membombardir tempat mereka. Yang akhirnya banyak dari mereka yang mengungsi dan di ultimatum untuk keluar kalau tidak di bumi hanguskan, diratakan. Lihat bagaimana ma'had yang mencelak selama tujuh tahun kaum muslimin ahli sunnah khususan maka akhirnya dia dijatuhkan dari tahtanya dan diusir dari negerinya dan daerahnya bahkan dari negerinya Yaman lari ke Saudi. Sekarang sudah balik lagi. Semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan kepada ahlul Yaman ilmu yang bermanfaat. Maka inilah bagi mereka orang-orang yang dakwahnya tidak yasir wala tu'asiru wabasir wala tunafiru. Akhirnya mafsadahnya lebih banyak daripada maslahatnya. Setelah datang Al-Hajuri dengan tafrik as-salafiyah dengan menghancurkan persatuan dakwah as-salafiyah. Maka ini keadaan yang pertama. Dengan pendalilan-pendalilan yang kami sebutkan tadi. Adapun pendalilan-pendalilan yang disebutkan dari hadis-hadis seperti hadis Abi Musa maka mutafakun alaih dan hadis Anas bin Malik mutafakun alaih. Dan hadis yang ketiga dari Abi Hurairah berkesendirian Imam Al-Bukhari. Dan di sini kita katakan tadi tidak ada padanya kodok. Kenapa? Karena memang tidak bertemu waktu kodok. Sehingga perkara yang kedua Dinaskan di dalam ayat Al-Quran bahwa wajibnya kodok muqayyad dengan kemampuan. Kemampuan kapan dia waktu membayar kodok. Seperti Allah berfirman, "Faman minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar." Berkata Imam Al-Qurtubi, maknanya ayamun ma'dudah siwa hadhil ayam. Maknanya orang ini wajib membayar kodok di saat berbuka puasa misalnya 15 hari, 10 hari, sesuai dengan waktu dia sakit dan makan dan minum. Maka makna faidatun min ayamin uhar bagi dia wajib untuk membayar di waktu yang lain. Dan di sini orang ini meninggal dalam keadaan belum bertemu dengan waktu yang lain. Di pertengahan Ramadan sakit terus dan di awal Dzulqa'dah dia sakit terus sampai meninggal, maka tidak ada waktu baginya untuk membayar kodok, maka baginya tidak ada puasa dan tidak ada it'am dan tidak butuh untuk dikodok puasanya. Maka inilah dari permasalahan keadaan yang pertama, ada musiam. Dan adapun permasalahan yang kedua, insya Allah di waktu yang akan datang, maka kita cukupkan kajian kita wa nafkafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum wa bihamdika asyhadu ilahi lanta astagfiruka wa atubu ilahi.